Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang budiman, kita bertemu di channel Rehan Entertainment. Semoga kita dalam keuntungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat YouTube, mungkin di antara Anda ada yang kepingin banyak teman, banyak sahabat, bahkan ingin disayang banyak orang. Saya punya amalan atau bacaan yang bisa digunakan untuk semua itu. Bahkan bisa dipakai apabila Anda mempunyai toko atau perdagangan agar pelanggan Anda sangat banyak. Oleh karena itu, saya ingin membagi ilmu kepada Anda. Ada beberapa hal yang harus Anda lakukan. Yang pertama, bersuci diri, yaitu berwudu. Yang kedua, laksanakan sholat hajat dengan niatan mohon ridha Allah. Mohon ridha setiap dengan dua rakaat setelah salam baru anda membaca amalan yang ingin saya bagikan kepada anda akan tetapi amalan ini harus anda laksanakan setiap waktu minimal tujuh kali dalam waktu yaitu maghrib tujuh kali setelah sholat isya tujuh kali setelah sholat subuh tujuh kali setelah duhur tujuh kali asal tujuh kali kalau amalan ini anda baca, mau keluar rumah, bacalah satu kali minimal. Yang paling bagus tiga kali. Ingin tahu bacaan seperti apa? Mari kita simak bersama-sama. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alni mahbuban fi qulubil mu'minin wa basyirni wa bilghani ila yaqin wa isrina sanatan wallahu khairan hafidan wa huwa arhamar rahimin. Apabila Anda istiqomah dalam badan Siapa yang tidak akan sayang pada Anda? Buktikan kalau memang Anda sudah mengamalkan dan buktikan Anda akan banyak sahabat, banyak teman, bahkan bisa yang banyak orang. Semoga amal ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekian pertemuan di channel Rehan Entertainment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.